Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih di hadis yang ke 351 wala yu'isu minhu rajihi dan Nabi bukalah dan tidaklah membuat terputus asa orang yang berharap bantuan dari Nabi wala yukhayyabu fihi dan dia tidak dibikin kecewa fihi badannya artinya ahu insanun jika ada seorang yang minta kepada Nabi satu pemberian harta maka Nabi tidak menyikapinya dengan perkataan yang membuat dia putus asa. Maka jika Nabi memiliki sesuatu yang dia inginkan, maka Nabi berikan. Jika Nabi tidak memiliki, maka Nabi akan lahu berkata kepadanya perkataan yang nyaman. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ anhum Maka jika engkau berpaling dari mereka karena mencari kasih sayang dari Rabbimu, tarjuha yang engkau harapkan maka katakanlah pada mereka perkataan yang mudah, perkataan yang menyenangkan. Kemudian Nabi meninggalkan dirinya dari tiga hal. Al-Mira, debat kusir, dan Al-Iksar, memperbanyak sesuatu yang tidak penting. Artinya Nabi menahan dirinya dari tiga hal. Al-mira dimaknai dengan al-jida wal khusumat, debat dan tengkar yang tidak penting, memperbanyak harta dan dunia. Kemudian al-khawdu membicarakan hal yang tidak penting bagi Nabi, baik tidak penting dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Dan Nabi tinggalkan manusia dari tiga hal, yaitu tiga perkara. Nabi tidaklah mencela seseorang, tidak pula memaparkan aibnya. Artinya Nabi tidaklah yu'ayir mencela seseorang, ya, menjelek-jelekkan seseorang, bahkan Nabi melarang tindakan hal tersebut. Tidak pula mencari-cari kekurangannya. Artinya Nabi tidaklah mencari-cari aurat tahu auratnya itu kekurangannya, kejelekannya, bil dengan mencari-cari wa dan bertanya-tanya. Dan Nabi tidaklah berbicara kecuali dalam perkara yang Nabi berharap pembicaraan tersebut berpahala. Artinya Nabi tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali Nabi berharap adanya ganjaran dalam ucapan tersebut. Ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan jika Nabi berbicara maka kawan-kawan duduknya akan menundukkan kepala. Atroko itu menundukkan kepala. Seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung. Maka jika Nabi berbicara dengan status pengajar dan status mufaqihan mengajarkan fikih dan pemahaman, wa'idhan memberikan nasihat, maka para sahabat radhiyallahu anhu menundukkan kepala mereka seakan-akan di atas mereka ada burung. Dan satu hal yang telah dimaklumi, burung itu tidak akan berhenti dan bertengger kecuali pada satu benda yang tenang. Maka kalimat ini tanbihun mengisyaratkan betapa tenangnya mereka para sahabat. Betapa mereka beradab ketika Nabi berbicara ihim dan mereka tenang wa insab dan diam di majlis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika Nabi diam, barulah sahabat, para sahabat berbicara. Maka jika Nabi diam karena telah selesai menjelaskan wa dan mengajar, barulah para sahabat berbicara. Dan mereka tidaklah berebutan, berebut berbicara di sisi Nabi. Artinya tidaklah terjadi di sisi Nabi khusumah pertengkaran. Namun para sahabat berbicara dan mereka mempertimbangkan aulawiyah, prioritas tentang siapakah yang diminta untuk berbicara. Dan Nabi telah mendidik para sahabat agar yang lebih sepuh itulah yang memulai pembicaraan. Maka di antara tuntunan Nabi adalah mendahulukan orang yang lebih sepuh dan lebih tua. Dan anak muda itu bicaranya belakangan. Setelah yang sepuh telah menuntaskan apa yang ingin dia sampaikan. Dan jika dan siapa yang berbicara dekat Nabi, maka yang lain pada diam, menyimak sampai si pembicara itu selesai. Maka jika salah satu mulai berbicara, maka tidak ada kawannya yang memotongnya. Bahkan mereka diam mendengarkannya sampai si penutur itu selesai dari perkataannya dan menyebutkan apa yang jadi hajatnya. hadisuhum indahu maka yang berbicara di sedikit Nabi adalah hadisu awalihim. Perkataan orang yang pertama berbicara. Maka asyik, maka sesuatu yang dibicarakan, yang dibicarakan oleh para sahabat di dekat Nabi adalah pembicaraan materi yang disampaikan oleh orang yang memulai pembicaraan. Au anna bil kalam atau orang yang paling berat untuk berbicara Ini ya, adalah man orang yang paling dulu meminta untuk diperkenankan berbicara. Nabi tertawa karena hal-hal yang membuat para sahabat tertawa. Dan Nabi pun terheran-heran karena hal-hal yang membuat para sahabat terheran-heran. Makanya ini adalah diantara kelembutan Nabi dan bagusnya pergaulan Nabi dengan para sahabatnya. Dan bahasanya Nabi itu mu'anasah membuat senang, menyenangkan para sahabat-sahabatnya. Nabi bersabar lil gharib kepada orang yang asing, bukan penduduk Madinah. Ala jafwah ketika dia tidak sopan dalam perkataannya dan dalam pertanyaannya. Maka Nabi bersabar kepada orang yang bukan penduduk Madinah yang datang untuk bertanya kepada Nabi. Adapun kawan-kawan duduk Nabi, maka mereka telah terdidik di, di majelis Nabi dengan akhlak yang utama dan adab yang tinggi. Akan tapi jika datang orang asing luar dari luar Madinah, maka boleh jadi orang itu keras dan kasar. Nabi sabar fikalamihi maka Nabi bersabar menyikapi orang tersebut dalam perkataannya dan pertanyaannya. Hatta sampai-sampai para sahabat itu berupaya untuk mendatangkan orang-orang asing. Artinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antusias, senang dengan kedatangan orang yang asing di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menginginkan kedatangan e, orang ini karena orang yang asing ini e, berani untuk melontarkan pertanyaan yang para sahabat sendiri sangat berat untuk menyampaikannya. Beberapa perkataan yang sensitif atau kemudian dianggap tidak layak, sahabat tidak berani. namun padahal itu penting. karena hormatnya mereka dengan Nabi, mereka tidak berani menyampaikannya. Maka mereka senang sekali jika ada Arab, orang Badui datang ke Madinah tanya. Tanyanya ceplos-ceplos gitu. Nah itu mereka tunggu. Sedangkan mereka sendiri tidak bisa ceplos-ceplos di hadapan Nabi. Tapi mereka senang kalau ada yang ceplos-ceplos. Nah, kenapa? Fayastaziduna sahaba wa yantafi'una. Karena sahabat itu mendapatkan banyak manfaat dari orang ceplos-ceplos ini. Maka para sahabat menginginkan agar ya, ada tambahan. Maka mereka mencari tambahan pengetahuan dengan ceplas-ceplosnya orang yang bertanya. Wayakul dan Nabi mengatakan, jika kalian melihat ada orang yang mencari hajat dan kebutuhannya. Satu hajat yang dia cari, fa'arfiduhu, ay fa'ainuhu. Bantulah dia untuk menyelesaikan kebutuhannya. Walayak balu asana'a dan Nabi tidaklah menerima sanjungan ilah min mukafiin kecuali dari orang yang tidak membalas. Maka siapa saja yang yang berbuat baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi akan balas sana minhu dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Dan Nabi tidak pernah memutus pembicaraan seseorang sampai dia ia juga melewati dan menyelesaikan pembicaraannya, maka Nabi memutusnya dengan melarang atau berdiri. Dan Nabi tidak memutus seseorang yang sedang berbicara jika dia berbicara di depan Nabi. Ila kecuali jika dia melampaui batas dalam pembicaraannya, maka Nabi menghentikannya pada saat itu dengan cara melarang atau Nabi tinggal pergi kata ya Yajuza sehingga sampai dia melewat melampaui batas maka Nabi hentikan dengan Nabi larang baik-baik atau Nabi tinggal pergi. Dan hadis selanjutnya hadis yang ke-352 dari Muhammad bin Munkadir beliau mendengar Jabir bin Abdullah bercerita, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu pun kemudian Nabi mengatakan tidak. Artinya Nabi tidak pernah mengatakan tidak dalam rangka tidak mau memberi akan tapi terkadang Nabi mengatakan tidak ikhbaron karena mengabarkan tidak adanya apa yang diminta oleh si penanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ala ladina idha ma'atauka. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang mereka pada saat perang tabuk ataukah mereka datang kepadamu litahmilahum untuk meminta ya, untuk meminta kendaraan kepada supaya engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Kulta kemudian engkau katakan la ajidu aku tidak menjumpai ma kendaraan ahmilukum alaihi yang bisa aku berikan kepada kalian. Maka Nabi mengatakan la ajidu berarti ada kata-kata la. Maka ya. ini menunjukkan bahasanya Nabi terkadang mengucapkan la ketika beliau mengabarkan tidak ada sesuatu yang diminta beliau tidak memilikinya. Ini ayat ini berkenaan dengan perang tabu. Ada sejumlah orang miskin yang ingin ikut perang. Kemudian minta kendaraan pada Nabi. Dan biasanya Nabi punya. Dan tahun itu betul-betul tahun susah. tapi Nabi tidak punya kendaraan yang bisa diberikan. Hanya mereka nggak bisa ikut perang tabu. Dan mereka pulang dalam keadaan menangis. Ini, e, dari tempatnya Nabi. Mereka pulang dalam keadaan menangis karena tidak mendapatkan bantuan kendaraan yang bisa mereka pakai untuk perjalanan perang tabuk. Dari Ibnu Abbas <clears throat> beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hatta yang salikha sampai berakhir Ramadan datang kepada Nabi Malaikat Jibril, kemudian Nabi menyetorkan Al-Quran padanya. Dan jika Jibril menjumpai Nabi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih derma dengan kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Isi hadisnya adalah menjelaskan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sakha dermawan, karom dermawan, badal berbagi dan berinfak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Artinya orang yang paling besar karoman kedermawanannya, sakhoan kedermawanannya, badlan berbaginya, infakon infaknya. Maka Nabi itu jika memberi pemberian sebagaimana pemberian para raja. Fakulu maja'ahu maka semua harta yang datang kepada Nabi Nabi infakkan. Maka dan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yabitu layali melalui beberapa waktu malam tawiyan dalam keadaan lapar. Bahkan terkadang Nabi mengikat di perutnya batu karena lapar. Namun ketika datang orang yang ngemis, orang yang minta-minta, maka Nabi berikan apa yang beliau miliki. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau diserahkan pada beliau harta yang banyak. Maka tidaklah berlalu satu malam kecuali telah Nabi bagikan semuanya maka beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam setiap akhlak yang indah, dalam setiap ibadah. Beliau adalah manusia yang paling rajin beribadah kepada Allah. Di samping itu dia adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling besar rasa takut dan takwanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Wa fi maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasa Ramadan memiliki kekhususan dalam masalah berbagi, pemberian dan infak. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, "Idza dakhala Ramadan" Jika Ramadan tiba, maka isi Ramadan adalah membaca Al-Quran dan berbagi makanan. Datang Jibril, kemudian Nabi setorkan hafalan Qurannya pada Jibril. Adalah Jibril alaihissalam datang di bulan Ramadan, lantas Nabi menyetorkan hafalan Qurannya kepada Jibril. Yang dimaksud dengan al-ardu adalah membaca dari hafalan. Dan ini setar hafalan ini berulang-ulang setiap bulan Ramadan. Maka di sini kita jumpai pelajaran e, pentingnya seorang hafal Al-Quran menyodorkan dan menyetorkan hafalannya kepada orang lain dalam rangka mengkokohkan hafalannya. Lasiyama lebih-lebih di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran ya, eh, yang namanya angin itu terkadang mursalatan dilepas menebar kebaikan dan terkadang dilepas oleh Allah menebarkan azab. Dan yang dimaksud Nabi lebih dermawan daripada angin di sini di hadis sini artinya angin yang Allah lepas untuk menebarkan kebaikan yaitu hujan. Faida ursilat bi arihu maka jika angin itu dilepas dengan membawa hujan, maka amma al khaira dia meliputi e, maka meratalah kebaikan, fasukiat al ardu dan tanah pun mendapatkan air. Segarlah tanam-tanaman wal masyah dan hewan ternak dan manusia pun mendapatkan manfaat karenanya. Maka Nabi adalah ketika Jibril datang, Nabi lebih dermawan dengan kebaikan. Ya, yang dimaksud dengan kebaikan ini e, artinya di sini tidak dikatakan bil mal, namun bil khair. E, Nabi tidak dikatakan lebih derma dengan harta, namun bil khair dengan kebaikan untuk mencakup harta dan yang lainnya. Supaya cakupannya mencakup Nabi tidak hanya dermawan dengan harta, namun dengan ilmunya, namun dengan tenaganya, dan dengan semua yang beliau miliki. Maka dipilih diksi bil khair dan tidak bil mal. Kemudian dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk untuk esok hari. Hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyimpan sesuatu untuk dirinya. Hal ini karena demikian dermawannya jiwa Nabi dan demikian yakinnya Nabi dengan Tuhannya. Illa ayakuna kutan di ahlihi kecuali makanan pokok untuk istri dan anaknya. Terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi punya simpanan bahan makanan pokok. Itu dari Umar radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam um menjual korma atau pohon korma bani Nadir dan Nabi menyimpan untuk istrinya kuta sanatihim kebuku makanan pokok kebutuhan selama satu tahun. Nabi nyimpan kurma untuk keperluan makanan pokok yang di dengan e, dengan perkiraan yang cukup untuk setahun. Demikian dalam hadis sehat Al-Bukhari. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin Khattab ya dari Aslam, ya Aslam adalah pembantunya Umar atau budaknya Umar dari Umar bin Khattab, anak rajul ada seorang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi agar memberi agar Nabi memberinya harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ma indi syai. Aku tidak punya apa-apa. Namun Nabi kemudian ngasih so, uh, solusi. Walakin ibta alaiya. Akan tetapi belilah sesuatu atas namaku. Ya, belilah sesuatu dan katakan itu ditanggung oleh Nabi. Faidah ja'ani syai'un nanti jika ada harta yang datang padaku akan aku lunasi. Umar kemudian mengatakan, wa Rasulullah, Qad tahu engkau sudah memberi padanya. Dan Allah tidaklah membebanimu sesuatu yang kau tidak mampu. Maka Nabi tidak suka perkataan Umar. Fakallah rajul minal ansar, maka salah satu ansar mengatakan, Wahai Rasulullah, berinfaklah dan jangan khawatir. Min dil arsi iklala. Janganlah khawatir, iklal kefakiran. Dari Allah, zat yang memiliki arsh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar kalimat ini dan terlihat pada wajah beliau al gembira karena perkataan Ansor ini. Semakal Nabi kemudian merespon bihada umirtu. Aku diperintahkan dengan hal ini. Catatan tiga, kaki tiga di sana atau di sini terdapat Musa ibnu Abi al Qamah al Madani, bapaknya Harun dan dia majhul bertindak. Makna hadisnya ada seorang datang pada Nabi minta ngemis pada Nabi dan Nabi tidak punya sesuatu yang bisa diberikan. Akan tapi Nabi berkata kepadanya, ambil barang jadi hajatmu di pasar, dainan sebagai utang eh, atas nama diriku. Wa kota qada'uhu nanti pelunasannya tanggung jawabku jika Allah memberikan kemudahan. La alaika bukan tanggung jawabmu. Maka Umar mengatakan ya Rasulullah Allah engkau telah memberikan harta padanya dan Allah tidaklah membebani dirimu sesuatu yang kau tidak mampu. Maka wahai Rasul engkau telah memberikan sesuatu padanya. Kau belah hadil marah. Sebelum kali ini. Kemarin dia sudah minta. Kau sudah kasih. Sekarang dia minta lagi dan engkau tidak punya. Maka kata Umar selama laisa indaka al-an. Engkau tidak saat ini engkau tidak memiliki sesuatu yang bisa engkau berikan dan kau miliki, maka Allah tidaklah membebanimu sesuatu yang kau tidak mampu. Nabi tidak suka ucapan Umar ini. Lantas ada orang ansar yang berkata sebaliknya. Allah min zil arsi iklala. Ila iklala ay fakran. Min kalla dari kata-kata kalla artinya iftakara jadi fakir. Wawa dan kolla itu fil asli eh, di asalnya maknanya adalah sara dzakillatin. Jadilah dia orang yang memiliki sedikit harta. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang luas pemberiannya. Yazilul manni. Banyak anugerahnya. Di tangan Allah anugerah. Simpanan Allah itu penuh. Tidaklah mengurangi simpanan Allah nafakoton. pemberian yang Allah berikan. Di waktu malam dan siang. Wa ma'asana kaulahu dan betapa bagus ucapan orang Ansar ini yang jangan takut miskin itu dihubungkan dengan mindil arshi. Jangan takut kemiskinan dari pemilik arsh. Maka ini satu hal yang bagus dalam konteks ini. Ayah karena maknanya jangan engkau khawatir. Karena sebenarnya ars dan makhluk yang ada di bawah ars. itu atas khirihi itu itu di bawah ikatan, di bawah eh, penundukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia semata yang mengatur segala urusan dari langit sampai bumi tanpa ada sekutu baginya. Ay artinya tabasama Nabi tersenyum dan nampak pada wajah Nabi gembira. Bisa maknanya al-farah gembira, wal uns merasa nyaman, wasuruh dan gembira. Karena perkataan sahabat Ansor ini. Kemudian Nabi mengatakan dengan ini aku diperintahkan. Yaitu diperintahkan untuk berinfak dan tidak khawatir miskin. Karena memiliki Allah zat yang memiliki arsh. Dan perkataan sahabat Ansor ini semakna dengan kandungan firman Allah Ta'ala. Wa ma'akfaktu min syai'in dan semua infak yang engkau berikan maka Allah akan menggantinya. Kemudian ingat, menggantinya tidak mesti harus di dunia dan bahkan yang pokok gantinya adalah di akhirat. Wa raziqin dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. E, demikian juga hadis yang dilihat oleh Muslim dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mana kosot sedekah min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan dari Ubayy binti Muawid binti Afra dia mengatakan aku datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikinain min rotabin wa ajrin zurfin. Fa'atani mil al-kafihi hulian wa zahaba. Aku datang pada Nabi dengan satu wadah isinya rotab. Wa ajrin zurfin. Lantas Nabi memberikan kepadaku sepenuh telapak tangan beliau hulian perhiasan wadahaban dan emas. Sanatnya daif telah hadisnya pernah disebutkan di hadis nomor 203. Mungkin bisa kita lihat sebentar. 203. 202 dan 203. Dari Rubai binti Muawid di 202, Mu'ad ibn Afra mengutusku bikinain dengan bawa wadah isinya rotab. Wa alaihi ajrin min kisain zurf bin. Ajrin jamak dari jarwin wa wa asarir min kulisyai. Yang kecil-kecil dari segala sesuatu hewan atau yang lain. Wal murad huna dan yang dimaksud di sini adalah kecil-kecil dari kisah sejenis timun. Sedangkan zuhbi siraru rish. Awalama yatlu'u syababi ma'alal kisah mina zuhfi. Zuhb adalah the, eh, siraru rish. Mana asalnya adalah e, bulu yang kecil pertama kali munculnya di badan hewan. Nah, subyabi diserupakan dengannya ma'alal kitab nazurf. Nah, ketika apa yang ada di di kisah di timun tersebut ada semacam seperti bulu. Kemudian Nabi balas dengan Nabi balas dengan sepenuh telapak tangan beliau isinya huli, perhiasan, kalung dan yang lain dan zahabat emas mungkin emas batangan. Kembali ke hadis 357 dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah Aisyah mengatakan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima hadiah dan membalasnya. Fihi isi hadis ini penjelasan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak menolaknya. Dan menerima hadiah adalah salah satu bentuk kemuliaan. pun salah satu bentuk akhlak mulia. Ya ta'ala bi al kulub yang bisa menyatukan hati. Karena orang yang memberi hadiah ketika dia susah payah menyiapkan hadiah kemudian ditolak sakit hati. Maka menerima hadiah adalah bagian dari akhlak mulia. Karena menyenangkan orang yang bersusah payah menyiapkan hadiah. Namun yuthibu alaiha Nabi membalas hadiah dengan hadiah. Artinya Nabi berikan kepada orang yang memberikan hadiah kepada beliau gantinya. Maka yang dimaksud dengan sawab dalam hadis ini adalah al-mujazah balasan. Wa aqalluhu dan minimal balasan adalah yang yusawi sama dengan nilai hadiah yang diberikan. Demikian di hadis uh, eh, ke-357 yang hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari. Tadi dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah. Dan perlu diketahui bahasanya uh, di antara hal yang menarik berkenaan dengan Hisham bin Urwah, eh, Hisham bin Urwah ini istrinya adalah saudara sepupunya sendiri. Karena dia Hisham bin Urwah dan istrinya adalah Fatimah bintil Mungdir bin Azubair, Ini anak pamannya. <clears throat> Maka Hisham ini istrinya namanya Fatimah binti Al-Mungdir bin e, Az-Zubair. Sedangkan Hisham, Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Dan Urwah sama dan ibunya Urwah dan ibunya Mungdir sama yaitu Asma binti Abi Bakar. Ya, maka pernikahan saudara sepupu satu hal yang biasa di masa silam. Ya, di antaranya adalah pernikahan Hisham bin Urwah ibn Zubair. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.